السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا yeah. Sebelum kita membacakan kitab Fadul Islam ya. Salam itu. Sambil menunggu datangnya kitab ya. Bahwasanya ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. At-Tamimi rahimahullah taala beliau mempunyai sifat ya sebagaimana sifatnya <coughs> ya sifat yang dimiliki oleh para ulama-ulama terdahulu dan juga sifat yang dicontohkan para rasul terdahulu ya. bahwasanya beliau kalau memberi ya, memberi sesuatu beliau adalah orang yang tidak takut merasakan kefakiran dalam pemberiannya tadi ya. jujur dia memberikan segala sesuatunya ya. disinilah kita lihat ya bahwasanya para ulama terdahulu memang benar-benar ya mereka menyumbangkan jiwa raganya ya. bahkan hartanya hanya demi mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla ya dan sudah kita ceritakan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya dia memberikan semua zakat ya dan semua hasil rampasan perang ya yang tidak ada di zaman tadi ya yang mampu untuk menyamainya ya. jadi kalau kita lihat ya kalau kita kan perang ikut perang pasti nanti dibagi ya rampasan perang siapa yang banyak mengeluarkan hartanya itu yang paling banyak biasanya mendapatkan ghanimahnya. Ya, dia mengeluarkan hartanya untuk belikan kuda, belikan senjata, belikan ini. Maka dia pun kalau mendapatkan rampasan perang, maka dia akan mendapatkan juga yang paling banyaknya. Ya, ya tergantung tadi kadarnya tadi. Pembagian harta rampasan perang. Nah, ini ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, bahwasanya ketika beliau memberikan zakat ya, dan berikan harta rampas perang pada satu tempat maka tidak ada satupun yang dapat menandinginya subhanallah ya ini membuktikan bahwasanya ulama itu ya tidak cinta apa tidak cinta harta terbalik di zaman kita sekarang ya ulamanya malah yang paling kaya ya ulamanya bah yang yang paling kaya. Ya. Paling banyak pulang istrinya. Ya. Subhanallah ya. Kalau banyak istri mungkin ada sunnahnya ya. Tapi kalau banyak harta lewat dakwah ini yang berbahaya. Dan juga ya, pada pertemuan yang lalu kita jelaskan juga bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, bahwasanya beliau ya orang yang menanggung beban utang ya yang banyak dikarenakan apa? Dikarenakan ya karena perbuatan beliau menjamu tamu. Ya, lihat ini. Ya. Orang-orang Arab ya, ketika menjamu tamu, ya kita contohkan ya. Mereka kalau tidak punya barang di rumah nih, tidak punya barang di rumah, maksudnya makanan di rumah, mereka pergi ke toko walaupun ngutang. Ya. Dibelikan macam-macam untuk tamunya, untuk menghormati tamunya tadi. Walaupun mereka ngutang. Ya, itulah ya, kita lihat ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, dalam menjamu tamunya ya, tidak segan-segan ya, untuk ya, menjadikan dirinya ya, sebagai orang yang terbeban hutangnya. Kemudian juga beliau ya orang yang menanggung hutang juga ya yang banyak dalam memberikan ya harta tadi kepada orang yang meminta-minta ya orang yang datang kepada beliau ya sekelompok orang yang datang kepada beliau ya biasanya ada utusan ya utusan dari raja ini utusan dari raja itu ya otomatis kita nanti ketika datang utusan tadi raja tadi memberikan cindera mata ke kita maka kita pun nanti akan memberikan apa? cendera mata untuk raja tadi. Ya. Balas jasanya. Ya. Kemudian juga disebutkan juga <clears throat> di sini ya dan bahwasanya beliau ya mempunyai mempunyai ya wibawa ya mempunyai wibawa ya yang tinggi ya yang sepakat ya, para ulama selainnya dan para pemimpin dan selain mereka bahwasanya mereka takut ya, takut dengan wibawanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, haibah ya maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan haibah ya kepada siapa saja ya. banyak ya cerita-cerita ya, yang seorang pemimpin ya, dia sangat bengisnya terhadap siapapun tapi ketika sang ulama tadi ya menghina dia di depan kaumnya ya maka sang pemimpin tadi pun takut ya dan ini juga kita rasakan disebutkan ya oleh masyayikh kita bahwasanya Presiden Yaman juga ya dahulu takut dengan wibawanya siapa? Syekh Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah taala. Ya. Bahkan ya ketika ya, ditanya ya, Syekh Mukbil ya tentang apa yang diperlukan oleh Syekh Mukbil ya kata Syekh Mukbil rahimahullah taala ya kita tidak butuh dunia ambil saja kalian dunia tapi jangan ganggu kita ya biarkan kita untuk ya berdakwah biarkan kita dakwah ilallah ya majlis ta'lim dan seterusnya. Ya. Ambil kalian dunianya, tapi biarkan kita, ya. biarkan kita untuk tetap senantiasa ya, dalam medan dakwah tadi. Dan sampai sekarang ya, kita rasakan ya, sekarang di Yaman itu ya menyebar ya, dakwah Syekh Mukbil rahimahullah taala ke seluruh penjuru Yaman. Ya, tidak hanya Yaman Utara, ya, bahkan Yaman Selatan pun ke pelosok-pelosoknya kita rasakan ya. Murid-murid beliau ya, semuanya ketika diajarkan beliau akidah yang benar, manhaj yang benar, kata Syekh Ubil irmihim. Lemparkan mereka, sebar mereka. Ya. Niscaya mereka akan menolong ya. agama Allah dengan apa? dengan kuatnya akidahnya. Ya. Kuat akidahnya. Ya, bukan kuat lugohnya, bukan kuat yang lain-lainnya, tapi kuat apa? Akidahnya. Dengan kuat akidahnya, kokoh akidahnya ini, maka ya, niscaya ya, kaum muslimin pun akan tertolong dengannya. Ya, dan kita rasakan sendiri ya, murid Syekh Mukbil ya, dari yang paling tinggi ilmunya sampai ya, yang kita lihat mereka yang berada di pelosok-pelosok mereka masing-masing memiliki majelis ilmu majelis taklim lihat dakwah Syekh Mukbil bagus kan berhasil dakwahnya ya ada sidin Allah azza wa jalla Dikenal kenapa? Karena Syekh Mukbil ya, sangat memperhatikan permasalahan apa? Permasalahan akidah, permasalahan manhaj. Ya. Kalau saja ya, kita lihat ya di zaman para ulama yang lainnya seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. beliau ini sudah kita ketahui ya, jago permasalahan apa? Lugoh. Jago permasalahan apa? akidah ya jaga permasalahan tafsir tahu jaga ya maksudnya ahlinya ahli permasalahan tafsir ahlinya dalam permasalahan hadis juga sebutkan para ulama ahlinya dalam permasalahan usul usul akidah dan furuk-furuknya ya. tapi lihat yang mana yang dilakukan beliau dari ilmunya tadi dari keahliannya tadi? Gimana? Coba lihat. Mana? Akidahnya. Membekas sampai sekarang ilmunya. Ya. Bahkan ya, umat Islam ya, sekarang ini sangat mengenal siapa Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Baik itu yang musuh-musuhnya, yang musuh dakwahnya, maupun orang-orang ya, yang mengikuti dakwah beliau sangat mengenal. Kenapa? Kenapa permasalahan apa? Permasalahan akidah. Oleh karenanya akidah ini paling penting ya. Ya. dibandingkan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Akidah inilah hidup mati kita. Ya. Kita tidak ditanya nanti di dun di akhirat nanti atau kubur kita. Ya. Permasalahan ya perselisihan antara para ulama dalam majelis dalam permasalahan fikih. Apa pendapatmu tentang mengangkat takbir? Apa pengangkatmu tentang ini dan itu? Tidak. Tapi ditanyakan tentang akidahnya. Ditanyakan siapa Allah Azza wa Jalla. Di sini kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Oh ternyata Allah itu yang satu-satunya pencipta alam semesta. Oh ternyata Allah itu satu-satunya yang disembah. Oh ternyata Allah subhanahu memiliki sifat-sifat dan nama-nama ya, yang sesuai dengan kodratnya Allah azza wa jalla. Yang sesuai dengan keagungan Allah azza wa jalla. Ya. Dan disinilah kita memahami ya bahwasanya itulah yang akan ditanya nantinya. Ya. Sudahkah kita beramal ketika kita mengatakan bahwasanya Allah satu-satunya sang pencipta. Ya. Masihkah kita mempercayai adanya sesuatu yang bisa menciptakan selain Allah Azza wa Jalla? Sudahkah kita beramal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya disembah? Masihkah kita beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sudahkah kita beramal bahwasanya Allah punya sifat-sifat dan nama-nama yang mulia Nama-nama yang agung. Sudahkah kita menghitungnya? Sudahkah kita mengenalnya satu-satu? Kemudian memahaminya satu persatu? Kemudian mengamalkannya satu demi satu? Inna lillahi tis'ah wa tis'una isman. Faman ahsau dakhala jannah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia bah dia pasti masuk ke dalam surga pasti dijamin oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata berlama ahsa tadi bukan cuma menghitung saja ya Ar-Rahman Ar-Rahim al muhimin bukan cuma menghitung saja tapi ya dia memahami makna-makna yang satu-satu ya dia sempurnakan menjadi 99 nama Kemudian setelah dia fahami, dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Allah maha melihat misalkan. Ya Allah maha basir. Ya, kalau Allah maha melihat, ya, ketika dia pengen meninggalkan kewajiban, dia bertanya pada dirinya, sungguhnya Allah akan lihat aku, akan lihat kita. Kalau kita meninggalkan ini, anda bermaksiat Allah lihat dan seterusnya. Ya. Maka orang yang seperti inilah ya yang ketika dia mempelajari ya, akidahnya kokoh dia di mana saja. Dia akan kokoh di mana saja dia akan berada. Ya. Kemudian kita lanjutkan di sini bahwasanya ya, dakwah dakwahnya Syekh ya. Tatkala Syekh ya sudah mempelajari ilmunya ya di depan para ulama. Ya, kita singkat saja, tidak disebutkan siapa guru-gurunya. Ya, banyak beliau punya guru-guru dan sudah kita jelaskan ya bahwasanya beliau banyak menelaah kitabnya siapa saja? Kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Al Imam Ibn Al Qayyim. Ya. Dan bahwasanya <clears throat> setelah kokoh ya, ilmunya ya, dan dia pun akhirnya ya, melihat ya, kepada kaumnya ya dia pun mendakwahi kaumnya ya maka dia pun melihat bahwasanya pada zaman tadi ya di kota Hijaz ya, dan kota Najd dan juga di seluruh penjuru ya dari kota-kota tadi bahwasanya para ulama di situ mereka dalam keadaan ya mengakui ya, dan tidak mengingkari adanya kemungkaran-kemungkaran, adanya kebitahan-kebitahan dan seterusnya ya, kesyirikan dan seterusnya. Illa qalil, melainkan sedikit di antara mereka. Ya. Melainkan sedikit di antara mereka. Ya. Yang mana sedikit di antara mereka tadi itu pun tidak berani ya, untuk menyuarakan kebencian dia, untuk memberitahukan kebencian dia terhadap apa yang manusia kerjakan pada zaman tadi. Ya, memang di zaman zamannya Nabi, zamannya Syekh Muhammad Abdul Wahab ini sangat menyebar ya kesyirikan, kemungkaran-kemungkaran, kebitan-kebitan sangat menyebar. Ya. Bahkan kubur-kubur tadi kuburnya para sahabat ya, ditinggikan ya, dijadikan kuburannya sebagai tempat untuk beritikaf dan seterusnya ya kubur-kubur sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ya pada saat itulah ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya beliau ya mengumumkan dan memberitahukan kepada kaumnya bahwasanya sesungguhnya ya kaumnya tadi bahwasanya mereka sudah tersesat dari jalan yang lurus dan juga mereka sudah berpaling dari manhaj yang benar oleh karenanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab ya beliau memulai dakwahnya kepada kaumnya di kota Huraimala ya. dan menjelaskan bahwasanya ya, menjelaskan kepada mereka bahwasanya tidak ada ya, Tuhan yang berhak untuk dibadahi atau didoai melainkan Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak boleh menyembah dan tidak boleh menyembelih melainkan hanya untuk Allah saja ya, dan bahwasanya ya, akidah mereka, ya, keyakinan mereka tentang kuburan-kuburan, tentang pepohonan-pepohonan, tentang bebatuan-bebatuan, dan meminta pertolongan kepada mereka semuanya tadi, mereka maka ini termasuk ya, perbuatan-perbuatan ya yang terjatuh pada perbuatan kesyirikan, memalingkan nazar kepada kubur-kubur dan seterusnya tadi ya bahwasanya ini adalah i'tiqad ya yang salah dan juga menjelaskan juga bagaimana bahwasanya i'tiqad ya bahwasanya ada sesuatu yang memberikan manfaat dan mudarat dari kuburan tadi dari bebatuan tadi dari pepohonan tadi maka ini adalah i'tiqad yang sesat dan jauh dari kebenaran. Dan sungguhnya perbuatan-perbuatan yang mereka tadi disebutkan tadi, ya, sungguhnya inilah perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya. Dan di sini kita ambil faedah ya bahwasanya ketika ya kita melihat suatu kaum ya satu kaum yang mereka telah jatuh ke dalam kesalahan, ke dalam kemungkaran, kemungkaran, kemusyrikan, kebitahan, ya. Hendaknya dikasih tahu ya, bahwasanya ini bukan jalan Al-Qur'an dan sunnah Dijelaskan, ya. Dijelaskan dengan hikmah. Ya. Dijelaskan apa? Dengan dengan hikmah. Ya. Dilihat situasi kondisinya. Ya. Ya. Dilihat pembicaraan kita. Ya. Dilihat yang diajak bicara tadi. Dilihat kaum kita tadi. Apakah memang mereka sudah siap untuk menerima pemberitaan kita tadi? Ya. Ataukah mereka ini cuma ikut-ikutan saja? Ataukah dilihat ya sehingga dakwah tadi bisa diterima dengan lapang dada oleh mereka. Ya. Nah, di sini, di sinilah ya yang namanya ada uslub dalam berdakwah. Ya. Ada metode dalam berdakwah. Ya. Tidak semua orang yang berilmu bisa berdakwah. Ya. Tidak semua orang berilmu bisa berdakwah. Kenapa? Karena Syekh Utsaimin menyebutkan dalam dakwah tadi, ya, yang pertama dia harus berilmu. Ya. Yang kedua, dia juga harus mengetahui keadaan orang yang akan diserunya. Ya. Sehingga dengan ilmunya tadi, dengan keilmuannya tadi, ya, tersampaikan tersampaikan dengan baik apa yang dia inginkan apa yang Allah Subhanahu wa taala maukan dari syarat ini ya. dan banyak lagi ya sebutkan oleh para ulama syarat-syarat seorang dai nah disinilah ya kita ambil faedah bahwasanya ketika kita ingin ya, berdakwah di suatu kaum, di suatu kampung, di suatu daerah, dilihat bagaimana keadaan mereka ini. Apakah mereka ini orang yang berilmu? Apakah mereka ini cuma ikut-ikutan? Apakah mereka ini orang yang sering, sering melakukan kemungkaran? Apakah mereka ini orang yang sering melakukan ketaatan? Ya, tapi ya banyak pelanggaran-pelanggaran syariatnya dan seterusnya ya maka ini perlu kita pelajari keadaan mereka dan perlu ya kita mempelajari juga ya, bagaimana kita menyampaikan kepada mereka dakwah ini ya tidak nyetos sana nyerocos sini ya tidak ya dakwah ini perlu yang namanya uslub tadi metode dakwah. Ya. Sehingga ya, kaum yang akan kita berikan ya, pemahaman dari ilmu kita, mereka bisa menangkapnya. Ya. Mereka bisa menerimanya. Dan di sini lihatlah ya. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Dijelaskan ya kepada mereka bahwasanya ini bukan jalan yang benar. Ya, ini sudah jauh ya menyimpang dari jalan ya yang benar dan seterusnya. Dan bahkan ya beliau pun ya ternyata ya terjadi perdebatan ya, yang sengit ya bahkan ya terjadi perdebatan antara dia dengan ayahnya ayahnya ini seorang ulama juga alim al jalil ya Abdul Wahab ya dikarenakan ayahnya ini tertipu ya tertipu dengan ucapan-ucapan orang-orang yang taklid tadi yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan mungkar tadi ya yang mana di sana kata mereka hati-hati ini adalah hati yang mencintai orang-orang soleh, ya, memuja orang-orang soleh, mengagungkan orang-orang soleh. Ya. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahab pun, ya, lihat ya, beliau meneruskan dakwahnya, ya, dan beliau pun akhirnya dapat menghancurkan, ya, kebatilan-kebatilan, ya menghancurkan kebitahan dan seterusnya, kesyirikan, kemungkaran dan seterusnya dikarenakan kesabaran beliau, ketabahan beliau, keilmuan beliau, pengetahuan beliau dan seterusnya ya. Maka di sini kita lihat ya dakwah beliau sampai sekarang lihat masih apa? Masih terus berlanjut. Seakan-akan beliau ini masih hidup. Ya, di seluruh pondok mana saja yang dia mengaku ahlus sunnah wal jamaah pasti akan membacakan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kenapa? Karena inilah akidah yang paling benar, ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada pun sesuatu dari ucapan beliau. Lihat ini ya, di mana saya kita beliau, pasti beliau menukilkan apa? Al-Quran di situ dalamnya menukilkan as-sunnah dalamnya. Paling tidak menukilkan ucapan-ucapan para sahabat atau para ulama yang lainnya. Berkata berkata sahabat ini, berkata Imam Ahmad, berkata Syekhul Islam, berkata Imam Qayyim dan seterusnya. Ya. Dan disinilah ya sudah sepantasnya kalau kita berdakwah ya hendaknya jangan menukil dari apa? Dari otak kita dari pemikiran kita. Ya. Dalam berdakwah kita menukil ucapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Al-Qur'an. Kemudian As-Sunnah. Yang paling rendah ya asar tadi. Asar para sahabat, tabi'in atau adba tabi'in. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah mendahului kita. Ya. Mendahului kita dalam Islam, mendahului kita dalam bertolibul ilmi, menut ilmu, mendahului kita dalam berdakwah lebih selamat ya, ya. daripada kita mengandalkan pemikiran kita oh gini caranya ya. apalagi pakai dia pinter ilmu politik oh gini caranya masuk politik ya. pinter dalam merayu masyarakat dirayu masyarakat tidak ya dakwah ini harus apa mengembalikan suatunya kepada siapa kepada salaf karena kita mengaku salafi, pengikut salaf. Dan kita seharusnya bah mencontoh atau meniru salaf harus sama persis. Ini makanya kita namanya salafi. Ya. Kalau kita meniru mereka sebagian saja bukan salafi namanya. Ya. Sebagian ditiru, sebagian yang lain diambil dari ilmu yang lain, bukan salafi, khalafi ya maka ini kita bilang apa salafi yang salah apa salah fikir ya salah dalam menisbatkan kesalafiahannya ya mungkin di sini kita ambil faedah ya mungkin pada pertemuan yang lainnya kita akan membacakan ya kita Fadl Islam ya di sini kita ambil faedah ya bahwasanya di antara sifat-sifat syekh juga kita sebutkan di sini sebelum kita tutup bahwasanya syekh ini adalah ya, seorang yang menghancurkan kebitahan dan mempunyai ilmu ya, yang meluas dan juga ilmu yang menelaah ya dan juga beliau adalah imam dalam tafsir imam dalam hadis imam dalam fiqih dan imam dari usul-usul ilmu alat seperti nahu sorof bayan dan juga beliau adalah seorang yang mengilmui dan mengetahui tentang usul-usul akidah-akidah dalam Islam dan juga cabang-cabangnya. Dan juga adalah beliau ya orang yang menyingkap ya segala permasalahan-permasalahan yang ada di zamannya. Ya, dan beliau juga ya orang ya yang menghancurkan segala kesesatan dan beliau adalah orang yang fasih lisannya ya dan beliau adalah orang yang kawi ya kuat hujahnya ya ketika menyebutkan suatu dalilnya ada maka nah, ini ya kata kata Imam Syafi'i man al hadis kawiyah hujatuhu barang siapa yang hafal Al-Qur'an dia bah kuat barang siapa yang hafal hadis maka bah dia akan kuat hujahnya dan juga beliau adalah ya orang yang mampu ya untuk ya mengeluarkan dalil-dalil dan juga penjelasan yang sangat jelas. Ya. Dan sinilah diantara sifat-sifat beliau yang bisa kita sebutkan. Ya, silahkan untuk membaca sendiri ya kitab ya yang dikarang oleh Syekh Soleh Alu Syekh ya dalam kitabnya pembukaan ya kitab dalam kitab kitab Tauhid ya Mudah-mudahan ini yang kita sampaikan bermanfaat ya dan kita bisa meniru, beliau dalam berdakwah ya. Dan itulah beliau ya yang mana kebanyakan manusia tidak mengetahui keadaan beliau ya dalam berdakwah ini. Mungkin ini yang kita sampaikan subhanallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu